Dapat ceplos-ceplos kan? Ini masalahnya kita pakai sistem ceplos-ceplos ini luar biasa. Kalau saya bahasakan mudah-mudahan Allah perbaiki ya. Banyak sekali kerugian. Berapa anggarannya? 1,7 triliun. Anggaran kalau kalau kalau lagi pilkada itu 1,7 triliun tuh kertas-kertasnya, jebloknya, buat ini macam-macam lah. Kemudian kita disuruh jeblos semua masyarakat bangga disuruh jeblos. Terus siapa jadi pemimpinnya? Emang sudah kriteria yang kita harapin. Apalagi ada sistem yang parah nih. Begitu kita sudah jeblos, yang jadi pemimpin juga orangnya yang ditunjuk oleh orang-orang tertentu. Tambah parah. Sampai-sampai ada saya kira akan kuping saya sendiri di masyarakat kita ada bicara begini. Nanti kalau ada caleg yang datang atau capres yang datang, gitu kan? e, eh, suruh jeblos nama dia, iyain aja. Yang penting terima amplopnya. Ya. Loh, kita kalau masalah haram sudah jelas, tapi permasalahannya adalah itu sudah memasyarakat tuh. Artinya masyarakat kita sudah terdidik dengan sistem yang ada, ayat lima aja. Nanti iyain aja, berarti sudah ada manipulasi, sudah ada bohong di situ, perlu banyak pelanggaran tuh. Kenapa bisa tercipta ini? Yang karena ini tadi. Ini sudah berentetan kemana-mana ya. Jadi yang halal itu dan haram sudah tidak ada bedanya. Ini masalahnya, Ya, dengan Baik, waktu Abu Bakar Umar akan meninggal. Umar memimpin seorang alimnya sahabat. Waktu Umar mau meninggal, apa yang Umar lakukan? Umar lakukan dalam riwayat yang sahih, beliau mengumpulkan enam orang dari sisa sahabat dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Adakah sepuluh orang sahabat yang masuk surga kan? Nah waktu itu kebetulan tinggal tujuh orang yang hidup. Umar sendiri, tapi Umar sudah jadi khalifah. Ya. Lalu enam orang yang tersisa sama, sama Umar dikumpulin. Utsman, jadi enam orang itu Utsman, Ali, Umar, Zubair, Abdurrahman dengan Auf dan Sa'ad. Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman dengan Auf dan Sa'ad. Enam orang ini yang dijamin dalam surga yang masih hidup. Apa kata Umar? Dipanggil semua enam enam. Lalu Umar bilang, ini kamar, ada kamar di rumah beliau. Ini kamar saya biasa gunakan untuk memikirkan masalah muslimin. Kalian sekarang masuk kamar ini. Jangan keluar dari sini kecuali sudah tunjuk satu orang jadi khalifah pengganti saya. Lalu Umar pegang pedang, Umar bilang, ya, kalian adalah ulamaknya Perhatikan kata-kata Umar, kalian adalah ulamaknya muslimin harus dipilih salah satunya. Kalau kalian keluar tidak memilih satu orang jadi khalifah, saya akan tempat enam-enam leher kalian. Umar pegang pedang taruh di depan, tunggu depan kamar. Lalu Umar bilang kepada Abdurrahman bin Auf, kau jadi pemimpin majlis ini. Masuklah mereka berenam, diikuti dengan Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah bin Umar. Tapi Umar bilang, libatkanlah Abdullah dalam musyawarah kalian, tapi jangan pilih dia jadi khalifah. Lalu masuklah kita lihat di ibu sekalian apa yang terjadi dalam kamar itu. Enam orang sahabat ini. Utsman, Ali, Talha, Zubair, Rahman bin Auf dan Sa'ad. Enam orang ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf tadi. Dan dia ditunjuk oleh oleh oleh Umar. Lalu dia bilang, Umar Abdurrahman bilang begini, saya telah ditunjuk oleh Amir Mu'mini Umar bin Khattab untuk jadi pemimpin kalian. Dan sekarang sebelum saya buka majlis ini, saya mengundurkan diri dari khalifah. Saya nggak mau ikut-ikutan. Padahal ulama sejarah bilang apa? Isyarat Umar bin Khattab suruh dia jadi pemimpin majlis, semestinya dia dianggap paling layak oleh Umar. Dari enam orang itu, tapi Umar mau mereka bermusyawarah. Abdurrahman begitu masuk langsung dia bilang, saya tidak mau jadi khalifah. Kalian saja berlima, silakan. Tahu yang lima orang ini akan mereka lakukan? Umar, Uthman, Ali, Olha, Zubair, sama Sa'ad. Ini lima orang saling memuji satu sama yang lain agar temannya jadi khalifah. Jadi si Uthman muji Ali, Ali muji Talha, Talha muji Zubair, saling muji ini. Rasulullah pernah bersabda tentang kamu begini. Terus yang satu bilang, Rasulullah sabda juga tentang kamu begini. Saling muji, supaya temannya jadi khalifah. Dia nggak mau. Ini sudah jelas kandidat kuat. Saling muji. Apa yang membuat mereka begitu itu sekarang? Karena ilmu agamanya ini karena ulama yang benar nih. Mereka takut jadi khalifah tanggung jawab besar hari kiamat. Jadi mereka saling muji, muji, muji, muji. Sampai terakhir dari lima orang ini terkerucut dua orang yang lebih banyak fadilahnya. Utsman dan Ali. Lalu dari dua orang ini ternyata Utsman itu unggul dua hadis dari Ali radhiyallahu anhu. ini, radhiyallahu anhu. Jadi di sini ada dua buah hadis. Di antaranya hadis yang disebut ulama adalah tentang e, persiapan pasukan Usyra. Jadi waktu Nabi SAW mau pergi ke Tabuk, beliau minta sumbangan-sumbangan kepada para sahabat yang paling banyak sumbang itu Utsman bin Affan. Itu hampir seluruh pasukan dibiayai sama dia sendiri. Dibiayai untangnya. Jadi dia zaman dulu itu Utsman siapin kuda berikut semua perlengkapan perang dan perlengkapan makan. Jadi kalau sekarang mobil tank sama semua pelurunya, sama semua persiapan makan minumnya. Perjalanan itu sebulan. Ya, untuk peperangan balik lagi ke Madinah. Jadi itu sudah siap untuk sebulan satu orang mujahid. Utsman siapin kurang lebih seribu unta, seribu kuda. Itu luar biasa. Kemudian kita juga sempat disukur untuk hidupnya para mujahidin. Makanya kata Nabi SAW waktu itu tidak ada lagi yang bisa menahan Utsman ke surga kecuali yang eh, atas apa yang telah dilakukan pada hari ini. Dan hadis yang kedua itu tentang Allah malu dengan Utsman. Sudah pernah dengar hadisnya belum? Jadi pernah Nabi SAW lagi duduk merendam rendam kaki beliau di air dingin. Karena waktu itu musim panas. Beliau duduk di kebun, satu kebun di Madinah. Beliau rendam ada kayak kuala air, tendangan air dingin. Dia rendam kakinya untuk dingin badan. Waktu itu Abu Abu Musa Ashari, sahabat Nabi yang lain jaga pintu. Kebun itu dijaga. Masuklah Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, saya mau masuk ke Rasulullah SAW. Kata Abu Musa sebentar, saya pamit dulu nanti ini enggak? Masuklah dia. ya Rasulullah Abu Musa bilang e, Abu Bakar pamit. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan dia termasuk penghuni surga. Ada jaminan. Masuklah Abu Bakar. Duduk di sebelah Nabi. Waktu itu Nabi SAW lagi ulung bajunya sampai lutut beliau kelihatan. Jadi di atas lutut sedikit. Lututnya kelihatan. Waktu Abu Bakar datang, Abu Bakar lakukan hal yang sama gulung bajunya sampai di atas lututnya sedikit, rendam juga kakinya. Tapi Nabi tidak tutup lututnya, dibiarin aja. Datang Umar yang kedua, Umar pamit pada Abu Musa. Musa masuk lagi. Rasulullah mengatakan beritakan berita gembira ya bahwasanya izinkan dia masuk, sampaikan dia termasuk penghuni surga dan dia akan terbunuh syahid. Umar, memang Umar kan waktu mau mati kan ditusuk oleh Abu Lulu. Sudah ada berita sebelumnya nih. Umar masuk, datang ke sebelah kirinya Nabi SAW, ikut rendahin kakinya sambil gulung bajunya dan sampai di situ Yang ketiga datang Utsman bin Affan, saksi bahasan kita. Utsman datang pamit, Abu Musa masuk. Abu Musa mengatakan, Ya Rasulullah Utsman, kata, kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan kepada dia bahwa saat dia termasuk menuju surga dan pada saat dia mati akan ada cobaan yang datang kepadanya. Dan Utsman tidak fitnah, dibunuh oleh orang-orang dengan Allah Muhammad majma'in. Jadi Utsman masuk. Waktu Utsman masuk, Nabi SAW buru-buru menurunkan bajunya, menurut, menurut, menurunkan bajunya untuk lututnya. Lalu Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, tadi waktu kami masuk, saya dan Umar masuk, Anda tidak tutup lutut Anda. Kenapa waktu Utsman masuk, Anda tutup? Kata Nabi SAW, Ala astahmin rajulin, istahaminul malaika. Tidakkah saya malu dengan seorang laki-laki yang malaikat saja malu dengan dia? Itu Utsman bin Affan Jadi malaikat saja malu dengan dia Nah hadis ini, dua hadis ini yang membuat Uthman unggul dari Ali. Yang lain banyak, ini. tapi ini dua yang disebutkan oleh para ulama. Nah, waktu itu akhirnya lima orang ini nunjuk, termasuk Abdurrahman bin Auf yang pernah bilang, sudah Uthman kalau itu kok jadi khalifah, gak bisa ngelak. Keluar dari kamar tersebut, lalu kata Umar, nah siapa jadi khalifahnya? Mereka bilang Uthman tunjuk. Kata Umar, Alhamdulillah, dua hari kemudian Umar mati. Uthman jadi khalifah. nggak ada ribut-ribut sih. Orang baik milih orang baik. Orang alim milih orang alim. Kalau orang alim milih orang alim, tidak tidak punya kriteria lain kecuali paham hukum halal haramnya Allah dan paling dekat dengan Allah. Gak butuh ijazah ekonomi, gak butuh profesor, gak butuh dokter, gak butuh. Yang dibutuhkan adalah paham dan hukum Allah, bertakwa dan sama Allah. Itu yang penting. Sudah selesai Utsman dari Hamifah. Waktu Utsman meninggal dibunuh, masyarakat Madinah masih ingat apa yang Umar lakukan dari enam orang kandidat tadi ternyata dikerucutkan waktu terakhir sisa lima orang dan sisa dua orang akhirnya yang terkumpulkan adalah Umar dan Ali. Nah ternyata mereka lihat Ali lah orang yang paling layak karena nggak perlu lagi buat majelis karena sudah ada Ali masih hidup yang terbaik adalah Umar, langsung jadi khalifah selesai. Gak ada ribut-ribut, gak ada kampanye, gak ada jeblos-jeblos, nggak ada semua. Selesai. Orang baik menjadi orang yang baik. Karena yang baik dari mana? Seorang ahli ulama. Memang itu. Iya. Kalau bukan orang ulama yang pimpin kita, siapa yang pimpin? Tapi gak usah kita bicara ulama. Dari-dari yang mungkin dari kecil yang seperti saya dan teman-teman yang lain kita jadi bicara seorang ulama besar. Kalau ibu-ibu hadir di majelis ilmu kiri dari ceramah merasa tetap gak hati Dapat ilmu gak? Bertambah iman gak? Bagaimana kalau seorang ulama besar yang lebih paham jauh dari kami yang menyampaikan, yang memimpin negara? Ya, luar biasa. Sampai pernah terjadi di zaman Umar bin Anhu ini yang dijadikan contoh banyak Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali. Bagaimana kehidupan mereka? Umar bin Anhu tidak pernah tidur malam di ibu sekalian kecuali sudah keliling Madinah. Pastikan tidak ada lagi orang yang butuh bantuan baru tidur. Kalau masih ada yang butuh, selesaikan sama dia, dia takut tanggung jawab hari kiamat. Hak Bisa dengan cara syaratnya sama. Umar yang membuat Umar begitu kenapa? Karena dia seorang yang alim di kalangan sahabat. Alim yang benar-benar yang punya ilmu dan diterapi. Itu pasti bisa. Gak mungkin tidak. Dia Indonesia ada banyak di antara orang-orang mungkin yang sudah sampai pada tingkat itu. Mereka paham, kita punya majelis ulama. Ada orang-orang yang memang bukan cuma simbolik ya. Tidak bisa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Memang mereka terapi itu agama. Jadi kan dalam kehidupan mereka rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya, semua lingkungan dia, itu kan banyak. Banyak kiai itu kita Indonesia yang tidak dikenal mungkin secara nasional, tapi pesantrennya besar, muridnya banyak, kadernya yang tamat tuh baik-baik semuanya, banyak yang hafal Quran. Ini yang begini-begini harus dicopot ini, dicopot terus dijadikan kritik gustinya. Idealnya begitu, sehingga diterapkan hukum agama Islam, bukan sembarangan, gitu kan? Itu maksudnya. Kita lihat bagaimana Umar begitu. Umar bin Khattab juga pernah diceritakan dalam riwayat Bukhari. Utsman dan Ali sebelum jadi khalifah di zaman khilafahnya Umar ya. Mereka lagi keluar siang hari sama-sama habis makan siang. Panas, kata Ali waktu itu lagi panas sekali. Panas luar biasa, saking panasnya sampai kami mendidikkan imam kami di wajah untuk Itu karena panasnya. Udaranya panas kan kalau di Madinah itu. Zaman sekarang sudah banyak building, zaman dulu tuh masih bangunan pendek, udara panasnya lebih banyak lagi. Lalu dia bilang, apa namanya dari kejauhan Utsman dan Ali ini melihat ada orang yang sedang mengumpulkan kambing-kambing dan unta-unta yang berserakan di jalan-jalan Madinah. Diambil diikat di, di pohon di depan rumah setiap orang yang ada di situ. Jadi orang berserakan kambing dan untanya masyarakat, orang ini sibuk ngambilin ikatin, ngambilin ikatin, ditangkap sama dia, ditangkapnya satu-satu. Kata Ali, Siapa orang yang mengurus yang bolong seperti ini, yang bukan haknya dia, bukan kambingnya, bukan untanya, siang bolong waktu tidur, gitu kan? Dia panas tetap kumpulin baik-baik. Kata kata Ali baru ayo kita lihat, ayo karena ini kan dua-duanya anak mantu Nabi, dua-duanya memang dekat, gitu kan? Mereka sama-sama jalan. Begitu mereka dekat kata Ali, kami kaget melihat ternyata dia adalah Umar bin Khattab. Khalifah waktu itu keliling siang bolong, ngumpulin dombanya, kambingnya dan unta masyarakatnya lepas-lepas. Dimasukin di dalam ikat di pagarnya dalam rumahnya cuma ditinggalin gitu. Itu luar biasa gitu. Mereka betul-betul tahu itu adalah sebuah hukum. Dan luar biasanya itu ada sebuah poin yang banyak orang lupa. Setiap pemimpin yang menerapkan hukum Allah, Allah akan sebarkan keadilan di tangan dia. Bukan cuma di kalangan masyarakat, bukan cuma di kalangan manusia, tapi di kalangan hewan kalau ibu belum pernah dengar saya ceritakan Umar bin Abdul Aziz pernah dengar ya? Umar bin Abdul Aziz ini termasuk diberikan julukan Khalifah Rashidah yang kelima. Jadi setelah uh, Abu Bakar, Umar, Uthman Ali datang ke dinas Umayyah. Salah satu Khalifah Umayyah itu di tahun 99 sampai 100 cuma dua tahun memimpin. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini salah satu cucunya Umar bin Khattab. Beliau diberikan julukan oleh para ulama Khalifah Rashidah yang kelima. Selaku Ali dianggap dia nih, kalaupun ada. Walaupun khulafa Rasyidin cuma empat ya. Maksudnya khulafa Rasyidin adalah khulafa pemimpin yang rasyidin yang dapat petunjuk dari Nabi, salah satu petunjuk dari Nabi. Jadi nanti orang ini ada. Dua tahun memimpin gak ada orang terima zakat. Gak ada lagi orang terima zakat. Gak ada orang yang susah. Bahkan beliau sempat naik di atas mimbar lalu beliau berkhutbah begini. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya perintahkan di bawah kepemimpinan saya, dengan gitu tidak boleh lagi ada orang yang saling mengganggu satu sama yang lain, termasuk tidak boleh hewan menyerang hewan yang lain. Tidak boleh serigala menyerang domba, tidak boleh hewan menyerang hewan yang lain, dan tidak boleh hewan-hewan ternak memakan rumput-rumput manusia yang ada di halaman-halaman rumah mereka. Ibu tahu, dua tahun nggak pernah terjadi di zaman khilafahnya beliau domba menyerang eh, serigala dengan rumah nggak pernah. Gak pernah terjadi kambing jalan makan rumput di halamannya seorang manusia gak pernah. Kapan ketahuan itu ternyata bentuk dari keadilan dan berkah yang ada terapkan hukum Allah waktu um- waktu umat Nabi meninggal dunia tersebar beritanya. Satu kasus terjadi, ya, itu ada satu orang yang bilang e, tadi pagi dia bilang tadi pagi domba saya diserang oleh serigala dia halaman tetangganya Tetangganya ini kebetulan pelat agama. Dia bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti hari ini khalifah mati. Umar bin Ali sudah mati. Loh, kami tanya kenapa? Dia bilang karena serigala sudah mulai kejar, sudah mulai menyerang domba. Selama beliau memimpin, instruksinya nggak boleh hewan menyerang hewan yang lain. Dan selama dua tahun tidak pernah kedengaran pada domba tentang serigala. Dan serigala serang domba nggak pernah pengembaran-pengembaran selama dua itu taruh kambingnya dombanya dibiarin ada ketika yang ambil. Baru pagi itu pada saat yang meninggal terjadi. Kisah yang lain dikatakan di tempat yang lain berpisah. Ada satu orang datang mengeluh sama tetangganya mengatakan, coba domba-domba mau pindah ini karena rumput saya dimakani, karena saya dimakan Tetangganya lama-lama, dia bilang, inna tahun hari ini berarti kali meninggal bertanya, kenapa kau bilang begitu? Dia bilang selama dua tahun dia memimpin karena keadilannya Allah berkahi, tidak pernah domba saya ini makan rumputnya orang tidak pernah. Baru kali ini, berarti hari ini dia meninggal. Karena zaman dulu nggak bisa, nggak kayak sekarang dibilang di media orang langsung tahu meninggal detik ini detik. Berapa detik kemudian kita tahu zaman dulu sebulan mungkin kalau kita dengar. Jadi kan karena jauh. Kalau kita ada di Irak misalnya, dia ada di Indonesia, jauh jarak menginformasikan itu nggak gampang. Tapi seperti itu, orang yang hadir itu luar biasa. Di zaman Umar bin Khattab juga pernah, ibu ibu sekalian, itu sungai Nil waktu beliau utus Amr bin As memimpin menembus Mesir untuk memasukkan Islam di sana. Kemudian eh, pas begitu masuk menguasai Mesir Islam sudah mulai disebar. sungai Nil surut airnya. Nah terus eh, Amr bin As yang gubernur Umar bin Khattab sana nanya kepada orang Mesir ada apa nih? Mereka bilang, kan mereka baru masuk Islam, baru mualaf. Mereka bilang, memang tradisi kami biasa eh, setiap tahun kasih tumbal di sungai ini anak gadis. Setiap tahun anak hiu-hiu dilempar, dibiarin mati. Nah kalau itu sudah dilempar, airnya naik lagi. Amr bin As nyurat ke Umar bin di Madinah, dari Mesir ke Madinah. Amir Mukminin kejadiannya begini. Umar bin Khattab tulis kertas saja. Umar bin Khattab bilang apa? Eh, ini surat dari hambanya Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil, kepada Sungai Nil Ini jadi Kalau seandainya selama ini kau mengalir dan kau pasang surut, itu karena izin fahar, fahar itu sifatnya Allah yang Maha Perkasa. Dengan izin al fahar Allah yang Maha Perkasa, maka mengalirlah. Kalau maksudnya bertambah air kami, kalau kau mengalir selama ini bukan karena Allah, maka kami tidak ingin kau mengalir selama ini. Ini Mesir. Abu bin As datang dekatnya dibacain surat dari hambanya Allah pun Khattab kepada sungai Nil. Gitu kan? Kalau seandainya selama ini kau pasang surut dan mengalir karena izin al fahar Allah, mengalirlah dengan izinnya. Kalau kau selama ini mengalir bukan karena izin Allah, maka jangan, jangan mengalir selamanya. Kejadian waktu disampaikan Rasulullah SAW bicara dalam sejarah Islam, tiba-tiba airnya naik. Karena itu adalah permainan setan semua. Permainan setan yang mau menyesatkan manusia. Tapi begitu luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah An-Naml kan gitu. Waktu beliau mau lewat di lembah dengan pasukannya, terus beliau dengar semut lagi ngomong. Ya, hai ratunya semut bilang, hai semut-semut masuklah ke rumah kalian, karena kalau tidak Sulaiman akan menginjak kalian dengan pasukannya sementara mereka tidak sadari. Kata ulama tafsir, kata-kata mereka tidak sadari karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah dengan keadilannya dan memahami tentang hukum halaman Allah mendolimi siapapun termasuk sebut yang kecil, nggak pernah sengaja diinjak, nggak pernah. Semua dibiarin gitu, berjalan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ini. Maka Nabi Sulaiman pun menangis dan akhirnya tersenyum dan mengatakan sesungguhnya inilah yang ujian dari Tuhan itu dilihat apakah saya bersyukur atau tidak. Ya kata ulama siapapun yang adil seperti Sulaiman maka Allah akan buat semua makhluk yang itu tunduk dengan dia. Sama dari masalah kasus semut yang ada di lembah kan begitu. Itu ibu kalau bisa ketik search aja di Google tulis wadi namel tulisannya. Wadi namel itu maksudnya lembah semut. Itu dari zaman Nabi Sulaiman AS sampai sekarang masih ada di lembahnya. Memang sebuah lembah yang penuh dengan semut kerajaan semut di situ. Nah Nabi Sulaiman kan pernah lewat di situ tuh, yang kasus terjadi surah an itu. Jadi wadi yang lembah ya, Naml artinya semut. Tinggal diketik wadi nama nanti akan kelihatan tuh. Ada lembah yang penuh dengan semut semuanya gitu ya. Itu diantaranya. Baik jadi orang kalau hadir ya, Allah itu akan banyak sekali hal-hal yang didapatkan. Tapi syaratnya memang orang yang alim benar. Gitu kan? Baik, syarat yang ketiga untuk jadi pemimpin dalam Islam adalah tidak boleh meminta jabatan atau mengejarnya. Itu syarat. Jadi kalau ada orang sengaja mencalonkan diri dalam Islam, sengaja mencalonkan diri, sengaja mengorbit dirinya, semestinya nggak boleh dipilih, semestinya. Dan bicara idealnya. Kenapa? Dengarkan hadisnya. Saya bilang jangan buru-buru hakimi sampai selesai. Hadis Bukhari Muslim Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, Inna wallahi la wali ala al amr ahadan sa'alahu au ahadan harasa alaihi. Kami demi Allah kata Nabi SAW tidak akan memilih pemimpin ya, yang sengaja memintanya atau mengejarnya. Jadi Nabi SAW perintahkan kita semua nggak boleh pilih pemimpin begini. Lalu apa yang terjadi dengan kita di Indonesia? Morbid diri, pasang panduk, stiker sana sini, coba isi isi dibuat debat antara mereka panjang lebar. Kenapa? Karena sistem demokrasinya. Sistem yang kita caplok dari barat dipindai ke orang Islam, diterapin. Jadi kita terpaksa ikutin caranya mereka. Cara Islam tadi bagaimana? Dari seorang alim, nanti alim ini menunjuk alim yang lain. Selesai. Gak usah ada kampanye, gak usah visi-misi, gak usah semua. Dia akan jalanin itu sendiri hukum Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Tapi kita karena kita pakai sistem sistem demokrasi yang paling kental sekarang apa? Siapa di politik ya? Siapa yang paling kuat suaranya? Dia ya, yang menang. Mau dia bodoh, mau dia apa? Pokoknya kuat suaranya. Dan kalau kuat suaranya berarti kuat duitnya. Hmm. Ada sokongan-sokongan. Kalau dia tidak punya duit akan disokong oleh orang-orang yang punya duit, punya maslahat, maslahat duniawi. Akan begitu. Ini sebenarnya nggak boleh dalam Islam. Namun kita tak boleh pilih pemimpin yang begitu. Mestinya idealnya. Ya, ya. Baik. Ini syarat kriteria. Saya akan tutup dengan dua poin yang lain, tapi ini sifatnya cuma nasihat. Nasihat saya pribadi kepada para masyarakat yang sudah terlanjur ada pemimpinnya, apa yang mereka harus lakukan dan syarat atau nasihat untuk para pemimpin dan semoga ini sampai kepada para pemimpin kita. Kalau nasihatnya kepada para masyarakat, ya kita semua nih. Sekarang kalau seandainya pertanyaan saya itu sekalian tidak terpenuhi karakter dan syarat itu, ulama mengatakan kalau untuk syarat pertama tidak bisa toleransi, muslim tidak boleh toleransi, tidak bisa diganti. Kalau di wilayah terlintas muslim, kenapa? Karena efeknya bahaya itu ya. Kalau seandainya yang pimpin orang muslim dia terapkan hukum Islam, wajar nggak? Wajar. Terus kalau yang memimpin Nasrani terapkan hukum Nasrani wajar nggak? Lo wajar. Kenapa? Karena dia kan agamanya. Ya, jadi dia terapin. Nah, orang Islam gak usah nyalain kalau memang demokratin agamanya kita selalu selalu dipilih, gitu kan? Muslim jangan mimpi, Pak. Karena setiap orang wajar menjalankan keyakinannya kan. Nah, itu makanya. Jadi harus memang mimpi itu muslim. Minimal dia keyakinannya muslim. Saya rasa sepupur pobrok yang memimpin muslim boleh tidak puasa masa dilarang orang Islam dengan puasa. Paling dia juga ikut gembira. Tapi kalau orang non muslim, bisa saja dilarang orang puasa. Itu kan agama kamu tertera, Dia pemimpin mau diapain? Ribut sama pemimpin, berteriak sama militernya. Banyak korban. Kan begitu. Ini masalah. Berarti syarat pertama nggak boleh toleransi, harus muslim. Sama dengan pernah saya bahasakan, mohon maaf ini bukan nyinggung siapapun ya, tapi kalau mau menikah dengan muslim atau non muslim mualaf lebih baik muslim masalahnya apa ya dia tetap masih ada bekas-bekas agama lamanya kecuali kalau 100% hijrah benar-benar kalau enggak kan jadi muslim masalah jadi ada masalah yang kita hadapi nanti gitu sama aja dengan pemimpin negara rata kalau yang kedua dan yang ketiga seorang alim seorang alim atau Siapa yang ketiga dari Orang yang tidak memintanya, gitu kan? Kalau ini syarat dua ini tidak terpenuhi dan kita Indonesia misalnya tidak ada pemimpin yang alim ya, bukan masih bukan seorang ulama yang memimpin dan memang dia masih ikut sistem demokrasi yang mengorbit dirinya. Bagaimana syaratnya? Yang penting dia muslim, ibu-ibu harus tahu kita wajib patuh pada hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah. Dari bawah ya, Gak boleh memberontak, gak boleh. Dengarkan hadisnya. Hadis Bukhari Muslim karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang setelah nanti pemimpin yang kalian suka sebagian keputusan mereka karena sesuai dengan hukum Allah dan kalian akan benci sebagian keputusan mereka karena jauh dari hukum Allah. Siapa yang memungkiri dalam hatinya, dalam hatinya dia tidak suka aduh ini orang tidak terhadap hukum Islam dalam hati dia berpikir, maka dia telah selamat dari hisab hari kiamat. Artinya Allah nggak akan masalah dia, dia sudah berpikir dengan suka. Siapa yang mengingatkan dengan lidahnya, nasihatin, doain, dia telah dapat pahala. Lalu kata Nabi SAW, hukuman Allah akan datang kepada siapa yang mendukungnya mendukung ya keputusannya salah lalu Allah nggak apa-apa nah, ini mendukungnya dia akan dihukum dalam hati kalau Allah hari kiamat lalu apa kata sahabat ya Rasulullah kalau ada pemimpin begitu bolehkah kita perangin rotak bunuh saja kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh selama mereka membiarkan kalian sholat selama ada masih boleh sholat boleh Perempuan pakai jilbab boleh, Quran boleh disebarin, ada masalah. Masalah ada keputusan dia yang salah, itu kita pikirin sambil berdoa kepada Allah. Bukan dengan angkat tangan. Ya. Itu syaratnya. Tapi kalau masjid ditutup, nggak boleh sholat. Perempuan nggak boleh pakai jilbab. Quran dihina. Ini lain. Ini silakan berontak. Gak ada masalah gitu kan. Tapi kata Nabi SAW selama mereka membiarkan kalian sholat dalam riwayat dikatakan selama dia masih sholat bersama kalian dan hari ini. Artinya sambil diluruskan kesalahannya, gitu kan? Karena tadi kita kembali kepada statement Ali radhiyallahu anhu yang tidak bisa manusia baik kecuali dengan adanya mimpi. yang gitu. Jadi ini nasihat ya. Jelas. Perlu diketahui ada namanya syariatullah, ada namanya kanun wad'i. Syariatullah artinya syariatnya Allah SWT. Ada kanun wad'i. Apa itu konformi? Peraturan pemerintah setempat. Kalau peraturan pemerintah setempat ini, ibu-ibu sekalian, tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, wajib dipatuhi. Seperti misalnya adanya paspor untuk berangkat ke luar negeri, adanya KTP supaya mengenal, adanya akte lahir, ada buku akad nikah, gitu kan? Ada ijazah. Semua itu masalahnya besar. Gak ada dalam Al-Quran dan Sunnah mana ada KTP, mana ada paspor, ya? Tapi dia maslahat untuk masyarakat, tidak bentrok dengan syariat karena syariat memerintahkan kemaslahatan, gitu kan? Maka ini wajib dipatuhi. Jadi ibu-ibu gak boleh langgar lampu merah, berdosa. Pemerintah bilang lampu merah berhenti ya berhenti, nggak boleh. Apapun yang pemerintah perintahkan tidak perlu melanggar hukum, Allah kembali kepada firman Allah SWT al Allah wa ya ati'u orang beriman taati Allah, taati Rasul dan taati pemerintah kalian. Jadi ini maksudnya. Tapi kalau hukum pemerintah itu bertolak belakang dengan hukum Allah, tinggalkan. Jangan kita jangan dipatuhi. Karena kata Nabi SAW, La qawata li di maksiat maksiatil Tidak boleh kita patuh kepada makhluk Walaupun itu sifatnya ada kewajiban dari Allah untuk patuh padanya kayak pemimpin, dari eh, suami selama dia masih eh, eh, selama dia memberitakan maksiat kepada Allah nggak boleh patuh pada mereka orang tua kita wajib kita patuhi tapi ternyata disuruh ibu buka jilbab sama ibunya nggak boleh dipatuhi walaupun dasarnya patuh kepada ibu adalah hukumnya perintah Allah juga kan tapi karena maksiat kepada pencipta nggak boleh dan begitu hukumnya jadi kita wajib patuh ya sambil mendoakan dan meluruskan baik saya tutup dengan nasihat saya untuk para pemimpin Pemimpin itu ibu sekalian, kalau mereka betul-betul menunggangi jabatannya ya, untuk mendapatkan amal jariah itu luar biasa, luar biasa pahalanya, gitu kan? Perbaiki jalan, hilangin macet, masyarakat itu apa? Saya nggak lapar, pendidikannya bagus, gitu kan? Aman negara, itu saja. Berikan itu kepada mereka, gitu kan? Maka semua akan aman sebenarnya, gitu kan? Dia akan dapat pahala. Saya mohon maaf saya saya kembali ke masalah sistem ya. Tetangga saya itu e, beliau kebetulan pernah mencalonkan diri jadi wakil bupati Jombang. Terus saya tanya, waktu saya kebetulan beliau kampanye nggak berhasil dikalahin sama rivalnya gitu kan. Lalu saya tanya, nah, Pak sebenarnya apa sih yang membuat pejabat-pejabat seperti ini kalau pejabat lima tahun loh ini, bukan satu dua hari lima tahun. Mereka nggak tunggangi lima tahun ini, satu tahun tiga ratus enam lima hari kali nah, lima itu hampir 1700 hari dia bisa sakit ya untuk nunggangi dana bukan dari dia ada anggaran pemerintah perbaiki jalan jangan bangun desa-desa yang tinggal dengan listrik eh, perairan yang bersih lakukan lima tahun nih anggaran pemerintah punya kok tinggal dikeluarin dan dia dapat pahala kan enak ya? pas sudah saudara tinggal di jalan mobil sudah tinggal starter jalan kita dapat pahala nggak beli lagi mobilnya itu bagus sekali stres. Nah, kenapa mereka tidak lakukan? Jawaban dia yang jujur ya. Semoga Allah yang jaga beliau dan Allah SWT juga berikan hidayah kepada pejabat-pejabat yang lain termasuk beliau. Ya. Beliau bilang, sistem kita yang salah Ustaz. Mengapa dia. Dia bilang contohnya saya waktu mau menjabat saja mencalonkan diri jadi calon wakil bupati, wakil bupati. Dia bilang saya harus cari partai yang dukung saya. Partai ini dalam Islam tidak pernah ada zaman Nabi ya, tidak ada partai-partai dalam Islam. Jadi partai dukung saya. Partai ini dia bilang dpk nya ya, Dewan Perwakilan cabangnya ya, itu harus saya bayar satu miliar. Hanya untuk dapat benderanya saja. Belum DPW wilayahnya, belum DPP-nya pusatnya. Jadi untuk partai kita 45 miliar habis. Hanya untuk dukungan, menang atau kalah itu tidak dukungan sama partai. Lah iya, itu. Terus yang kedua, ya. Jadi setelah itu itu dukungan ya. Kira-kira dia bilang, menurut Pak Ustaz, kalau saya menjabat lima tahun, apa yang saya lakukan? Jawabannya sendiri dia bilang gini, dua tahun setengah pertama saya akan pikir untuk kembali modal saya. Karena lima miliar sudah habis dulu dukungan partai, lima miliar lagi itu untuk kampanye, beli baju kaos, pentel, pentel, stiker, sepuluh miliar kan habis. Gajinya berapa jadi bupati? Kalau normal berapa gajinya? 20 juta? 30 juta gaji? Loh, makanya ini kita bicara sistem memaksa masyarakat ikutin. Makanya gitu, dia mau calon nanti mau memimpin, karena dia harus ikuti sistem yang ada. Karena itu masalahnya. Yang terjadi apa dia bilang dua tahun setengah saya kembali modal saya. Dua tahun setengah lagi tersisa, saya pikir untuk kampanye yang kedua. Jadi nggak ada waktu untuk perbaiki jalan, itu gol sana. Oh, tidak ada waktu untuk itu. Dan itu umumnya terjadi di negara kita. Karena sistemnya bukan Islam nih. Masalahnya kita buta dengan masalah ini. Coba dicari umat kota waktu jadi khalifah. Yang pertama dilakukan adalah semua gubernur di wilayah Islam yang tidak bertakwa sama Allah, dia rabuni, curiga, copot, tarik ulama yang sahabat taruh di sana, taruh di sana. Ulama semua yang mimpin, semuanya. Jadi luar biasa wilayah Islam di zaman Umar bin Khattab itu. Wah biasa keadilan sana sini, ekonomi ekonomi Islam, politik politik Islam, rumah tangganya semua Islam, semua Islam ambil, tidak ada yang lain. Maka akan luar biasa kan? Pemimpin itu kalau dia tunggangi jabatannya bagus sekalian untuk amal jariah itu aman semua sebenarnya. Anggaran bukan dari dia. Apa susahnya Jakarta ini buat jembatan layang kayak ini yang ke Tanjung Priuk? Kalau seluruh Jakarta begitu jalanan protokol insya Allah ada macet. Sepakat tak? Bayangin kalau sepanjang itu ya, dari Bogor sana tuh, bisa nyambung sampai ke Tanjung Priuk. Kalau semua Jakarta dibuatin jalan yang sama, jembatan layang, digratisin untuk masyarakat, itu gimana? Motor dibuat jalan sendiri, angkutan umum dibuat sendiri. Aman tuh sebenarnya. Hilangkan macet. Kenapa selalu jadi kendala? Miliaran selalu dipicu stres yang hilang. ini termasuk Jakarta itu tertinggi di dunia. Ya, termasuk negara yang tertinggi stresnya karena macet. Berapa banyak bahan bakar yang terbakar, bensin, apa segala yang sia-sia dari macet berjam-jam. Itu tanggung jawab dari siapa luar biasa untuk pemimpin bukan main-main. Kalau dia tunggangi jabatannya untuk jadi amal jariah pasti dia dapat. Masalahnya tidak, mereka tidak tunggangi ini. Nah, kalau dia jadi orang yang baik, dia orang adil, tidak terapin hukum saja, maka yang terjadi kata Nabi SAW pada tujuh golongan yang Allah naungi di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah di antara pemimpin yang pertama pemimpin yang adil. Hari kiamat orang lagi panas, diambil sama Allah tidak dapat panas, dia dibawa oleh Allah. Juga pemimpin yang adil akan dapat pahala masyarakatnya. Sebaliknya, kalau dia berbuat jahat, dia mengunggangi jabatannya dengan salah, dengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ancaman yang luar biasa. Beliau mengatakan doanya, ya Allah dalam hadis Bukhari Muslim. Siapapun yang engkau berikan pemimpin terhadap umat ini, umat Islam ya. Lalu dia berbuat baik dengan mereka, maka kasihanilah dia, berkahilah hidupnya. Dan siapapun yang kau karena Allah pemimpin atas umat ini, doa Nabi berlaku untuk semua pemimpin ini. Siapa yang berbuat jahat dengan mereka, tidak memberikan hak mereka, maka susahkanlah hidupnya, gitu kan? Rumitkanlah, ya, coba dia, itu bahasanya. Ini jelas, gitu kan? Jadi Nabi SAW malah mendoakan hal-hal yang buruk kalau mereka tidak berlaku kebaikan. Belum lagi tanggung jawab hari kiamat. ibu saya tanya secara hukum agama, sepaham, sepemahaman ibu saja. Kalau ibu pernah berbuat salah dengan satu orang temannya ibu dan sempat minta maaf, tanggung jawab dah hari kiamat. Kalau pemimpin negara, berapa juta yang dia pimpin? Bagaimana Jangan minta maaf nih? Habis pahalanya hari kiamat dipanit sama masyarakatnya, gitu kan? Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikutilah, taatilah pemimpin kalian dalam keadaan susah dan pun senang, gitu kan? Apa yang kalian diberikan oleh mereka, maka syukurilah. Dan apa yang belum mereka berikan, mintalah kepada Allah. Sesungguhnya mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Kita ini kita akan ambil pahalanya mereka. Gak ada masalah. Ya. Dan ingat tangan Nabi SAW yang luar biasa, kehidupan dunia ini sebentar. Berapa lama dia memimpin? 5 tahun? 10 tahun? 30 tahun? Mati nanti. Hah? Jadi, gitu kan? udah selesai. Jadi pemimpin kalau mengganggu itu akan sangat luar biasa. Tapi kalau dia salah gunakan, maka berbahaya buat dia tanggung jawab besar pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan saja Allah SWT menjadikan pembangunan yang pemimpin yang baik, gitu kan? Jadi eh, sekali lagi saya bahasakan dari awal ini bukan kampanye saya tidak tunjuk siapapun, bahkan saya mengucapkan pribadi. Saya bilang, kalau kita melihat di antara kandidat pemimpin ada yang besar maslahatnya untuk umat Islam, silakan Anda pilih. Kalau maslahatnya tidak ada buat umat Islam, jangan pilih. Mohon maaf, saya termasuk yang membantah dikatakan haram golput. Kenapa diharamkan? Kalau pemimpin ini tidak baik lalu saya berbuat saya tak jawab hari kiamat. Bagaimana caranya diharamkan? Saya lihat tidak ada masalah buat dia. Nanti mungkin kalau dia jadi bahaya buat Islam. Saya tidak berani. Kenapa? Itu, itu, itu, itu cuma ilustrasi, itu cuma ilustrasi. Kalau selalu dikatakan nanti kalau banyak orang yang golput kayak kamu, akhirnya nanti bang, yang suara yang tidak betul yang banyak pemikiran, belum tentu. Belum tentu, dari mana kita tahu? Kan gitu. Bukankah sudah banyak terdengar suara? Saya saya duduk dengan beberapa, mohon maaf saya bahasakan ini. Saya sempat duduk dengan beberapa capres kita. Ya, saya ketemu langsung, datang ke rumahnya ngobrol. Mereka membahasakan yang betul-betul memang mungkin kan yang dulu-dulu sudah jadi jadi calon tidak berhasil gitu kan. Saya sampai diundang ke ceramah, saya dulu, ya, jadi apa yang mereka bahasakan? Dia bilang saya juga percuma, saya tidak mau calonkan lagi diri. Karena kalau saya calonkan diri, kita pasti akan sama. Jelas-jelas suara saya banyak, habis dicuri orang. Buktinya ada satu, dua, tiga, empat, lima, tapi percuma saja. Itu yang terjadi. Jadi sampai nyoblos pun jual suara itu bisa dicuri. Gitu kan? Jadi ini bukan saya bilang silakan golput, tidak Bukan. Tapi jangan larang orang kalau mau. Walaupun kalau itu tidak ada masalahnya bagaimana? Ada orang buruk, tapi kalau kita lihat ada masalah, ya tadi saya ibu bilang, mungkin ada yang lebih baik, silahkan. Silahkan, pilih gitu kan. Tapi jangan haramkan orang kalau tidak mau milih. Dia punya hak kan? Kita kan kasih dukungan berarti tanggung jawab hari kiamat. Gimana jalan? Nah, tapi saran saya, siapapun yang dipilih nanti, dipatuhi. Dari bawah ya, siapa yang dipilih dipatuhi karena tadi sudah kita jelaskan kan kalau sudah jadi pemimpin selama tidak bentrok dengan hukum Allah wajib dipatuhi itu syaratnya gitu kan bukan berarti kita berlepas karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mati melepaskan tangannya dari bayat maksudnya dia tidak memberikan dukungan maka dia mati dalam keadaan jahiliyah artinya kalau ada pemimpin yang sudah jadi ya kita tidak dukung sudah selesai. Kita nggak bisa lagi olah Tinggal yang hukum mau Allah kita hukum, yang mau Allah kita olah. Kan begitu. Begitu gambarannya kurang lebih. Baik, mungkin begitu dulu ya. ya. Gak usah pakai pertanyaan karena ibu gak perlu pikir masalah politik. Ya, Jadi kalau bapak-bapak mungkin masih ada pertanyaan biasa Jadi kalau ibu yang penting insya Allah sudah sampai informasi. Begitulah Islam menjelaskan tentang masalah pentingnya pemimpin. Ada beberapa contoh dari pemimpin yang adil Kemudian bagaimana kita harus membuka mata kita dengan sejarah Islam, ada syarat-syarat pemimpin dalam Islam, nasihat saya tadi untuk para masyarakat kalau sudah terpilih pemimpin dan nasihat untuk para pemimpinnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengikhlaskan niat kita dan juga menjadikan ya agama Allah diterapkan di negara kita Indonesia ini sehingga semuanya insya Allah berjalan sesuai dengan hukum Allah dan juga pemimpin kita adalah para ulama yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah pada salah saya mau dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk materi sudah selesai Ibu sekalian, tapi saya ingin diperhatikan dua hal lagi. Ada tiga poin, mohon maaf. Yang pertama, eh, ada buku yang saya referensikan. Ini tahun lalu pernah saya bawa menjelang dan Mas Fahmi sebagai pemimpin kalian, sebab mereka pemimpin sebagian yang lain. Siapa yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, maka berarti dia seperti mereka. Mesti dicapkan mereka juga keluar dari Islam. Gitu kan? Karena Allah mengatakan umayyatawallahu minkum. Siapa yang memilih mereka sebagai pemimpin di antara kalian, fa innahu minhum. Dia dari golongan mereka. Gitu ya. Jadi, penekanannya jelas. Dan ada banyak ayat Al-Quran berbicara seperti ini. Banyak sekali. Intinya Al-Quran menjelaskan tidak boleh memilih orang muslim sebagai pemimpin. Baik, itu dari dari Al-Quran. Dari dari sunnah Nabi SAW jelas dan yang paling tepat untuk mencari contoh ya, contoh dalam segala hal kehidupan ekonomi, politik, sosial, dalam masalah apa saja itu kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis irbal. Bunyinya begini, "Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di atlu 'alaiha min nawajid." Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah ulama rasyidin setelahku gitu kan berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah ulama rasyidin setelah beliau Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Aku alaiha bin bin nawajid pegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geram kalian. Ini sampai ini kurang lebih saksi bahasanya baik. Berarti patokannya adalah kita mencontohi Nabi SAW dan Abu Bakar. Ini bukan hanya dalam masalah sholat, dalam semua struktur kehidupan kita semua nggak boleh tidak boleh dipilih-pilih semuanya nih gitu. ya. jadi cara berumah tangga cara berpolitik cara berekonomi dan seterusnya harus semuanya banyak orang Islam semoga Allah berikan hidayah mereka terpengaruh dengan revolusi Perancis ada apa dengan revolusi Perancis tahun 66 tuntutan dari orang-orang Katolik dan Protestan kepada pemerintah Perancis pada saat ini berlaku sekarang hampir seluruh agama Kristen sama. Mereka mengambil konsep yang sama. Mereka menuntut meminta agar gereja dan para pendeta dan pastor memisahkan diri dari ekonomi dan politik. Jadi kalau orang mau jadi ekonom dalam agama Nasrani, gak perlu konsultasi sama pendeta, gak perlu. Gak perlu hubungkan dengan Injil, gak usah. Dalam hubungannya sama Allah nih. Pokoknya ekonomi sendiri saja, mau pakai sistem kapitalis kan, mau sistem apa saja itu tidak ada masalah. Pokoknya dia jalani. Makanya negara-negara Nasrani sekarang kebanyakan mereka pakai sistem kapitalis, gitu kan? Kalau yang tidak beriman pada Allah maka sistemnya komunis. Yang nah, itu berputar sendiri saja kan. Mereka punya sistem sendiri ekonomi. Ya kesimpulannya siapa yang paling kuat dia yang akan berkuasa kan gitu. Itu kesimpulan daripada sistem yang ada. Ini nggak boleh dalam Islam. Tidak ada seperti itu. Negara Islam tidak boleh punya sistem seperti tadi. Kita punya sistem sendiri, kan gitu? Islam punya cara sendiri. Kita harus melihat segala seluk-beluk ya Islam dari segala sisinya. Baik, kita banyak tertutup mata kita tidak mengenal atau tidak mengingat sejarah Islam. Apakah ibu-ibu sudah tahu bahwa kita ini memimpin dunia, orang Islam ini memimpin dunia 1335 tahun. Kita memimpin dunia 1335 tahun. Dari mana ini? Sekarang tahun berapa ya Bu? 1435 ya. Kurangin 100 tahun saja. Berarti 1335 tahun. Dari mana ini? Kok bisa Ustaz bilang kita memimpin selama itu? Dan ini sebelum saya jelaskan dari mana, ibu-ibu nanti ambil pelajaran ternyata memang Islam ini agama yang lengkap. Kita punya sistem ekonomi, kita punya sistem politik, kita punya sistem sosial. Ini buat kita semuanya rapi sebenarnya, gitu ya. Kita sudah menguasai dunia. Kita yang harus dicontohi orang-orang muslim, bukan kita yang dicontohi mereka. Maka kita banyak terkelabui, kita nggak tahu bahwasanya yang kita ini punya kehidupan. Baik, saya lihat kita hitung sama-sama dari mulai Nabi SAW hijrah ke Madinah terhitung dengan satu hijriah kan. Nabi meninggal umur berapa tahun serta hijriah empat bulan pada Awal. Berarti sepuluh tahun pertama sudah berjalan hukum Islam, gitu kan? Sudah berjalan hukum Islam di Madinah, gitu kan? Baik sepuluh tahun pertama sudah aman. Apa yang Allah, apa yang Nabi, apa yang Nabi Muhammad SAW terapkan waktu itu beliau sebagai raja, beliau juga sebagai nabi di Madinah. Yang gitu. Beliau terapkan hukum Allah, ekonominya hukum Allah, politiknya hukum Allah, gitu kan? Mendirikan negara asasnya dengan cara yang Allah inginkan. Kan mendirikan negara juga di dalam Islam ada kriterianya. Pertama Nabi contohkan apa? Yang paling pertama sekali beliau membangun masjid kubah dan Nabawi. Jadi dianjurkan setiap pemimpin muslim itu mempunyai simbol masjid yang besar, jami, kan gitu. Ya kita masjid istiqlal misalnya, itu simbol sebuah negara ada masjid yang besar sehingga umat Islam bisa sholat. Itu yang Ali contohkan. Pertama tiba-tiba dia nggak kuasa apa-apa bangun masjid Kuba, bangun masjid Nabawi. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Semua pendatang ya, dari orang Islam dipersaudarakan dengan masyarakat asli karena tidak ada dalam Islam namanya batas negara, batas suku, batas keturunan, batas lain itu ada. Jadi ibu-ibu jangan terpengaruh atau terpuruk dengan saya orang Arab, saya orang Melayu, saya orang kulit, saya orang Afrika itu nggak ada dalam Islam. Karena semua yang syahadat hukumnya Allah sama. Masalah kita berbeda suku dan bahasa ini variasi saja. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila. Itu apa? Kita Arab kami yang jadikan karena Allah kalian bersuku-suku bangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal, gitu kan? Lalu Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang di antara kalian semua Wali orang Arab, wali orang Melayu, wali orang bule, wali orang Afrika, kalian semua yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun dia kulit hitam dari Afrika, orangnya posisinya kurang, tapi kalau orangnya bertakwa sama Allah, bertakwa itu apa? Jalani semua yang Allah perintahkan, nikmatin yang halal, tinggalkan yang haram. Maka itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Gak ada bedanya. Kita kalau sholat satu sah, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang bule, sama saja. Kan? Gak ada bedanya orang bule di depan, enggak. Memang begitu sistem agama Islam. Yang haram di Amerika, haram juga di Indonesia. Nanti kalau kita masuk Ramadan nih, siapapun yang syahadat semuanya puasa. Sama kan? Kita harus sahur sampai sebelum azan subuh, azan subuh berhenti makan. Sama kan? Apa ada bedanya orang Arab beda dengan orang lain? Kan? Karena kita nggak ada nggak ada batas itu dan kita tidak ada batas itu. Maka dipersaudarakan. Apa yang terjadi untuk Nabi SAW kan? orang-orang Ansar Madinah itu kan menyambut dengan meriah sahabatnya dari muhajirin kan. Jadi orang Betawi di Jakarta Muslim menyambut saudaranya dari Bandung, dari Jawa Barat, atau dari Jawa Timur, atau dari Papua, dari manapun, dari negara lain. Disambut, di dipersaudarakan. Begitu. Yang Nabi Sosan bangun dari atas, Karena kalau sudah ada, oh kamu dari luar sana, kamu dari kota sana, kamu dari suku ini. Akan terjadi batas-batas dan kritik yang membuat terjadi perselisihan gitu ya. Kemudian Nabi SAW yang ketiga menulis ya kesepakatan antara Nabi dengan pemimpin-pemimpin Yahudi yang sudah di Madinah, orang-orang kafir, bahwasanya beliau pemimpin, beliau yang memimpin. Waktu itu di Madinah ada tiga suku ya, ada suku Kainuka, ada suku Nadir, ada suku Quraisy suku Yahudi. Tiga-tiganya ada rajanya waktu itu di Madinah. Tapi waktu Nabi SAW datang, Nabi gak ambil kerajaan mereka. Nabi biarin mereka dengan bentengnya, dengan eh, kekayaannya. Nabi gak ganggu, tapi yang jadi pemimpin di Madinah, rajanya adalah Nabi Muhammad SAW harus mereka memilih lagi. Mereka punya kesepakatan dengan Nabi SAW kalau Madinah diserang mereka bela sama-sama. Dia tidak paksain mereka untuk masuk Islam. Karena atasnya adalah dari Quran, Kitab, tidak ada paksaan dalam agama. Itu asasnya. Baik, kita lihat ya, bagaimana dalam Islam, dalam Islam ditekankan sekali untuk memilih pemimpin Muslim dan masukkan segala yang berhubungan dengan Islam dalam struktur kehidupan kita. Kita nggak boleh terpengaruh dengan revolusi Prancis yang sudah mempengaruhi seluruh masyarakat. Mereka mengisahkan politikus itu nggak perlu politikus itu apa? Agamis nggak perlu. Nggak perlu ekonomi itu agamis nggak perlu. Nggak perlu mengatakan nggak apa-apa. Seorang pakar ekonomi dan orang Islam sekarang terpengaruh dengan itu. Jadi pakar-pakar ekonomi kita nggak paham mana halal haram. Akhirnya mereka tarik sistem kapitalis dan komunis yang sudah ada. Nah mereka nggak terapkan hukum Islam ya. Sama halnya juga dengan ya, masalah e, politik misalnya. Kita terpengaruh dengan sistem demokrasi yang diambil dari Barat. Seakan-akan orang Islam nggak punya sistem. Kembali kita review sejarah tadi saya bilang. Nabi Muhammad SAW memimpin selama 10 tahun 3 bulan. Setelah Nabi SAW meninggal, siapa yang datang? Abu Bakar. Abu Bakar memimpin berapa lama? 2 tahun. Tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Kita hitung ya, ini mulai dari tahun 1 Hijriah sampai 1335 yang saya bilang Islam memimpin tadi. Setelah Abu Bakar meninggal datang Umar. Umar tahun berapa? Tahun 13 sampai 23. Ini sudah mulai masuk tahun 23 Hijriah ya. Umar meninggal, datang Utsman. Utsman memimpin dari tahun 23 sampai 37. Umar 10 tahun. 13 sampai 23. Utsman dari 23 sampai 37. Kalau Utsman kurang lebih 14 tahun. Kemudian datang lagi setelahnya Ali yang dari tahun 37 sampai 40, 3 tahunan. Ini kan berarti sudah sampai tahun 40 Hijriah ya. Perhatikan. Baik, setelah itu berdiri kerajaan pertama dalam Islam namanya dinasti Umayyah. Tahun berapa ini? Memimpin atau menguasai dunia? Menguasai dunia ya. Ini berdiri kerajaan besar. Ibu kotanya di Damaskus, ibu kota Syria. Itu seluruh wilayah ya Asia di bawah naungan Umayyah Seluruh wilayah Afrika di bawah naungan dinasti Umayyah, bahkan sampai Spanyol itu di bawah pemerintahan. Nanti kita lihat abad yang datang setelahnya. Umayyah itu dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Itu dinasti Umayyah ya. Tahun 41 sampai 132 Hijriah. 40 atau 41 kurang lebih. Kemudian datang runtuh setelah itu berdiri kerajaan kedua dalam Islam namanya Abbasiyah. Abbasiyah ini dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. 56 656 Hijriah. Setelah Abbasiyah runtuh berdiri dinasti atau khilafah yang besar yang kita kenal di Turki namanya Utsmaniyah Utsmaniyah memimpin dan baru berubah, baru berubah ya, menjadi republika kayak Indonesia itu 1924 masih. Sekarang kita 2014 masih. Kalau kita kurangin, kita kembali ke 1924, gitu kan? Kalau digenapin tahun 2000 saja itu berarti kurang lebih 86 eh, tahun ya Eh, 76 tahun 76 tahun tambah 14 gitu kan itu kurang lebih ya kurang lebih 90 tahun kalau kita bulatin 100 tahun misalnya 100 tahun baru khilafah atau kerajaan Islam runtuh dan mulai pada saat itu umat Islam berkiblat kepada orang non muslim mulailah kita kurang dari 100 tahun sekarang, ini mata kita semua mengarah ke Amerika, mengarah ke Eropa. Kurs uangnya, kehidupan sosial masyarakatnya, rumah tangganya, kita lihat laki-lakinya muslim, istrinya muslimah, tapi gak ada Islam di rumahnya. Semua kehidupan orang muslim. Yang ditonton setiap hari film film barat, yang dilihat selalu adab-adabnya orang muslim. Semuanya. Jadi rumah tangganya rumah tangga yang itu. Apa yang diceritain? Ketika dia tercerita hal-hal yang bobrok dari mereka. Kata-kata kasar dengan pasangan hidupnya, cerai, kemudian depan matanya pasangannya bawa pacarnya, kemudian ini, kemudian itu, yang anaknya kurang ajar, yang rusak akhlaknya, yang luar biasa. Jadi kan kiblat rumah tangga sosial kacau balau. Orang yang masih mati pembunuhan karena sini dianggap sebuah prestasi. Ini bahaya sekali. Kehidupan ekonomi kita ikut sistem kapitalis. Kita Indonesia sistem kapitalis ekonominya, tidak ekonomi Islamnya. Kita seakan-akan ini saya bilang tadi buta sejarah, lupa. Apakah masuk akal di diri sekalian? kita memimpin dunia, memimpin dunia loh ini. Ini khilafah ini adalah satu raja dan semua wilayah Islam di bawah naungannya. Kayak dulu dulu Turki, itu di Turki di Utsmani dulu. Kalau ibu lihat kembali ke sejarah Indonesia, itu ada dicatat juga dalam sejarah Turki Utsmani. Di Indonesia dulu tuh ada empat raja, empat raja yang terdaftar sebagai gubernurnya Utsmani, gubernur di Indonesia sebagai raja. Ada raja Aceh, ada ayahnya Sultan Hasanuddin di Makassar Sultan Alauddin namanya, ada raja Tidore, ada raja Banten. Dulu mereka ini terdaftar sebagai raja di Indonesia secara sejarah, histori. Tapi di Turki Utsmani mereka terdaftar sebagai gubernur. Mereka tetap berkiblat kepada satu khalifah. Ini yang non muslim nggak mau nih. Satu raja, semua wilayah Islam di bawah naungannya dan hukumnya satu. Semua yang halal di sana halal di sini, yang haram di sana haram di sini. Begitu sistem Islam. Itu baru 1924 lah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita memimpin 1300 nggak punya sistem ekonomi yang bagus, nggak punya sistem politik yang bagus, bagaimana bisa memimpin? dunia nggak punya sistem yang bagus. Sekarang kita lihat secara ilmiah misalnya. Ada sebuah buku menarik judulnya itu Kultur Islam. Saya lupa kalau nggak salah penggantinya bulan bintang. Kalau dulu masih bisa dapat coba cari. Waktu saya kuliah tesis S2 sempat itu referensi saya dalam satunya. Di situ luar biasa didapatkan fakta-fakta secara ilmiah dan secara sejarah yang diperoleh itu ternyata semua perkembangan teknologi yang ada sekarang dari umat Islam dan itu banyak juga yang dikelabui oleh orang-orang non Muslim supaya dikemas kesannya bukan dari orang Islam. Di situ tuh didatangkan dan yang tidak bisa terbantahkan sampai hari ini adanya aljabar dalam ilmu matematika. Siapa itu aljabar? Ilmuwan Muslim dari Spanyol. Ini di zaman kerajaan Abbasiyah tuh ada Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran. Sampai sekarang bukunya masih direferensikan utama oleh orang-orang non-muslim. Tidak pernah ada kita ganti Ibnu Sina dalam kedokteran. Ada juga kalau saya tidak salah namanya Al-Jazairi ya. Saya lupa namanya kalau salah ikut itu yang pertama menemukan itu didatangkan ada foto di buku itu ada foto itu eh, apa namanya kayak prasasti eh, peninggalan dia dia yang pertama menemukan adanya aliran listrik. Bagaimana positif negatif itu kalau dipertemukan bisa nyambung akhirnya nyala. Dan nah, itu seperti sekarang aki mobil. Bahkan di situ dikatakan dari sinilah sebenarnya diambil oleh Thomas Edison itu yang dikatakan dalam sejarah menemukan listrik dari orang ini, orang muslim ini. Tapi dia yang kembangkan dikenal dari listrik temukan dari orang ini. Berarti dari orang Islam dan banyak sekali ilmu-ilmu seperti itu. Ada faktanya. Bahkan beberapa ilmuwan barat berani mengatakan ya dengan ini juga termasuk yang saya jelaskan di tesis tes buat saya. Saya angkat beberapa statement sekarang juga mohon maaf tidak lintas sama nama mereka. Tapi mereka bilang kami di Eropa justru bersyukur ya kenapa dulu Islam masuk di zaman Umayyah, di zaman dulu ada kerajaan Islam di Spanyol. Kalau mereka tidak masuk, maka Eropa tidak akan tidak ada perkembangan teknologi, tidak ada perkembangan ilmiah, tidak ada budaya. Waktu Islam masuk itu mereka masih luar biasa, ya masih berantakan segala-galanya. Tapi Islam masuk dengan tatanan ilmu, budaya, ya politik, ekonomi semuanya rapi, maka mereka jadi hidup, mereka jadi belajar. Sekarang yang dikembangkan oleh Barat ini orang-orang Muslim kalau kita bahasakannya, itu perkembangan dari apa yang Islam sudah taruh dulu batu pertamanya bangunannya jadi bangunan sudah rapi sekarang tinggal ada yang rusak-rusak diperbaiki saja dikemas dan dikesannya ini dari mereka ini yang kita sayangkan ya mata kita terbukakan dengan sejarah bahwasanya kita ini belum menguasai dunia Islam ini adalah syariat Allah turunkan dari langit untuk seluruh manusia kita harus menjadi rahmatan dan lil alamin ya, petunjuk bagi alam semesta Bukan kita yang mengambil petunjuk dari orang, nabi. Makanya banyak orang kita sekarang begitu kan semua rumah tangganya rumah tangga non muslim, pekerjaannya yang non muslim, ekonomi yang dimakan ekonomi non muslim, riba lah, manipulasi lah, yang Islam mana nggak boleh sistem Islam gini, nggak diatur sistem yang salah, gitu kan? Kemudian politik sekarang kacau kalau semuanya, kacau banget. Sistem ini dari mana bisa benar itu? Ya, saya jelaskan bagaimana kacaunya sistem demokrasi kita miliki sekarang ini luar biasa dan bagaimana kalau Islam datang dan baik saya titip beratkan sekarang syarat harus menjadi muslim tadi saya bilang ditekankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bagaimana beliau memimpin Madinah gitu kan dan kita tidak perlu mencontohi siapapun agama apapun gitu kan karena Allah mengatakan inna dina indallahi Islam selesai di sisi Allah, pencipta langit dan bumi ini hanya Islam. Islam itu maksudnya jadikan sebagai semuanya ya panduan kalian. Dalam ayat lain dikatakan, "Auzubillah minasyaitonir rajim, ya tadi ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi ya apa? Walau tetapi khutuwati syaitan." Al-ayat. Ayo orang beriman masuklah dalam Islam secara tanpa semuanya makannya, minumnya, pakaiannya, menikahnya, mendidik anaknya, bertangganya, berekonomi, berpolitik, semua kafah. Dan jangan pernah ikuti bisikan-bisikan setan untuk menyimpang dari syariat Allah itu, Dengan gitu Jangan ikuti kutuat, kutuat itu langkah-langkah kita kan kalau bisik kita buat ini, kita tolak, oh kita lagi, dia buat lagi, buat ini, buat itu sampai ada nyantol. Seribu satu cara supaya kita sesat, gitu kan? Dari hukum Allah. Maka kata Allah Allah mengatakan kata kuncinya masuk dalam Islam secara kafah semuanya. Banyak contoh. Bagaimana pemimpin dalam Islam seorang Muslim yang benar itu luar biasa. Saya akan masuk ke poin kedua, syarat kedua. Kita akan berikan banyak contoh di sini untuk jadi pemimpin. Selain Muslim, yang kedua harus seorang alim. Harus yang mimpin kita itu seorang yang alim. Di Indonesia sering dikasih istilah di jamak ulama harus nggak boleh orang biasa mimpin kita nggak bisa. Kalau orang selain alim yang memimpin, ya kayak sekarang persinahan terbuka, perbankan tiba jalan, semua sisi toko menyogok, apa tadi? Perempuan boleh sana sini tidak tutup auratnya, mereka lakukan apa saja bebas kok. Ya. Ini sekarang Ya sudah bukan bukan masa Islam. Ini masanya orang mau pakai celana pendek, mau pakai celana dalam, terserah jalan bebas. Kan begitu. Jadi sekarang sudah terbalik orang yang pelancar jalan di jalan lebih percaya diri daripada orang yang pakai jilbab. Terbalik. Dianggap ini yang benar, ini yang modern, ini yang kampungan. Terbalik. Kenapa? Bermula dari pemimpinnya bukan seorang alim. Kita mulai satu-satu ya. Ini saya bilang tadi dari awal jangan tergesa-gesa menghakimi ikuti sampai terakhir nanti ibu akan dapat kesimpulan oh iya ya. Baik. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ini juga mohon maaf saya tidak terlintas ayat berapa ya, tapi jelas ayatnya Allah mengatakan Alhamdulillah minasyaitonirrajim inna yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling tunduk, yang paling paham, yang paling khusyuk kepada Allah adalah ulama. Siapa ulama itu? Kita dengarkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulamau warasatul Anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Nabi siapa ini itu sekalian? Pemimpin. Ya, kan? Nabi diutus untuk apa? Untuk pemimpin manusia. Nunjukkan mana halal, mana haram hukumnya Allah kan? Itu Nabi. Kata Nabi Alaihi Wasallam. para ulama pewarisnya para nabi. Artinya yang seperti nabi itu baru dikatakan ulama. Paham hukum halal haramnya Allah, mengingatkan masyarakat hukum halal hukum halal haramnya Allah, baru dikatakan dia alim. Wa innal anbiya'a la yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, bukan duit, bukan harta yang diwarisin. Apa? innama warasul ilm faman akhadahu akhadha bihaqqin wafir seluruh nabi nabi mewariskan ilmu ilmu dari Allah ini boleh, tidak boleh, rapi dalam kehidupan kalian. Semua ya, semua kehidupan kita, politiknya, ekonominya, sosialnya, apa saja. Muslim itu mau dagang, tanya Islam mana yang boleh ini? produknya halal nggak, eh, uang yang dipakai modalnya halal nggak, cara yang dipakai halal nggak, harus begitu mau berumah tangga, mana cara yang benar nih? Oh ada yang perempuan, oh ada saksinya dua, oh ada maharnya. Hukum Allah diterapin, gitu kan? Mau berpolitik harus dengan cara yang benar. Nanti yang kita jelaskan juga gambaran-gambaran bagaimana Islam memberikan mendirikan sebuah negara, berpolitik dan Islam itu ada dalam Islam, tapi kita tinggalkan semua itu. Baik kata Nabi SAW, semua nabi-nabi tidak pernah mewariskan dina dari nabi kecuali ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu, dia telah mendapatkan banyak sekali manfaat. Berarti ayat Al-Quran sudah menyuruh kita jadikan ulama sebagai pemimpin karena mereka orang yang paling paham dan hukum Allah ya. Kalau pemimpinnya bukan alim, ya seperti sekarang tergantung dia bertindak ke siapa. Ke Inggris ya hukum Inggris, ke Belanda ya hukum Belanda, kan gitu. Dia berkiblat pada manusia juga. Tapi kalau seorang alim lain, kiblatnya ke mana? Ke Allah. Lain. Kan gitu. Maka Allah yang dibelakang sama dia. Kata Nabi SAW, semua ulama waris para nabi. Baik. Berarti di sini dalam hadis pun kita disuruh menjadikan ulama sebagai pengganti para nabi yang memimpin masyarakat. Baik, ada beberapa yang harus kita tahu. Alim yang dimaksud di sini, ini sekaligus kita luruskan karena di Indonesia ini ada luar biasa. Gelar alimnya ini terlalu ulang, murah sekali alim ini kan di Indonesia ada kiai, ada ustaz, ada dai, gitu kan? Itu berarti banyak gelarnya. Ada ustazah, apalah yang istilah dipakai. Yang paling umum kan sekarang kiai, gitu kan? Ada juga haji. Nah, ini semua dianggap gelar-gelar, gelar-gelar spiritual, ya, secara iman. Ada orang Islam menganggap itu sakral ya, dan ini memang sifatnya Eh, dikultus bahwasanya dia seorang yang alim. Kan kalau kiai ternyata orang paham pemahaman kan? Yang jadi masalah kita di Indonesia ini tidak titik beratkan. Kata Nabi tadi apa? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Harus sama dengan nabi. Penampilannya, ya, rumah tangganya, apa saja semua. Kalau ada kiai, ustaz, dai, nggak seperti Nabi perilakunya, rumah tangganya nggak seperti Nabi. Ya. Saya temukan ada orang-orang subhanallah tamat dari Mesir, tamat dari negara-negara Arab, bergelar sebagai kiai, bergelar sebagai ustaz, kaget waktu lihat istrinya nggak berjilbab.